Ikhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas suatu pembahasan yang ringkasnya bahwasanya kebodohan seseorang itu diberi uzur untuk tidak dikafirkan terhadap apa yang ia katakan atau yang ia lakukan di mana perbuatannya atau ucapannya tersebut terdapat perkara-perkara yang bisa menjadikannya kafir. Akan tetapi karena kebodohannya, kejahilannya, seseorang tersebut di dalam syariat ini diberikan uzur untuk tidak dikafirkan. Hal itu berlandaskan dalil-dalil dari Alkitab dan As-Sunnah dan juga asar para sahabat dan isma para ulama yang telah kita jelaskan, kita sebutkan pembahasannya pada pertemuan yang lalu. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian al-muallif mengatakan waqad yaquluha wa huwa yazunnu annaha tuqarribuhu ila Allah dan terkadang seseorang mengucapkan suatu kalimat dalam keadaan dia menyangka bahwasanya kalimat tersebut dapat mendekatkan dirinya kepada Allah. Sebagaimana yang disangkakan orang-orang musyrikin, khususnya jika Allah telah mengilhamkan kepadamu, telah memberikan pemahaman kepadamu terhadap apa yang telah dikisahkan mengenai kaum Musa alaihissalatu wassalam dengan segala kebaikan mereka, kesolehan mereka, dan ilmunya bahwasanya mereka mendatangi kaum Musa, nah, mereka mendatangi Nabi Musa alaihissalam seraya mengatakan, Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Buatkanlah untuk kami suatu sesembahan, suatu Tuhan, sebagaimana mereka memiliki beberapa Tuhan-Tuhan. Suratul A'raf fil ayati saminah wa salasin wal mi'ah. Surat Al-A'raf pada ayat 138. Fahina izin ya'zumu khawfuka wa hirsuka ala ma yukhallisuka min haza wa amsalihi. Maka Tatkala itu, ketika itu, rasa takutmu menjadi besar dan kesemangatanmu atas apa yang bisa membebaskanmu dari perkara ini dan semisalnya. Asari menjelaskan, Hina mahazzaru syaihu rahimallah min amrain. Ketika asyih rahimahullah menghati-hatikan dari dua perkara. Ahaduhuma khoiful insan, kekhawatiran seseorang ala nafsihi atas dirinya min an yazunna min an yazunna ma zunna haula'i fi ma'na tauhid yaitu kekhawatiran seseorang terhadap dirinya akan meyakini sebagaimana yang diyakini oleh mereka ini di dalam memanai tauhid annahu wa ifradullah taala bil khalqi war rizqi wat tadbir di mana mereka memanai tauhid adalah mengesahkan Allah taala dengan penciptaan dan pemberian rezeki dan pengaturan alam semesta. Bayan rahimallah maka al muallif rahimahullah menjelaskan Annal wajib 'alal insan, maka wajib atas seseorang insan untuk senantiasa ada pada dirinya khauf iman, rasa takut, senantiasa takut. Senantiasa takut, khawatir dirinya terjatuh ke dalam kesalahan di dalam memanai mana tauhid tersebut. Tumma halal qawmi alladzina qalu li Musa. Kemudian al-mu'alif penulis kitab ini menyebutkan keadaan kaum yang mereka berkata kepada Musa, "Ij'al lana ilahan kama lahum alihah." Buatkan kami suatu Tuhan, suatu sembahan sebagaimana mereka memiliki tuhan-tuhan memiliki sembahan-sesembahan. Qala innakum qaumun tadhalun. Nabi Musa menjawab, sesungguhnya kalian adalah kaum yang bodoh. Inna haulai mutabbarun ma Sesungguhnya mereka ini akan dihancurkan kepercayaan yang dialnut oleh mereka itu. Wabatilun makanu ya'malun. Dan akan batal apa yang selalu senantiasa mereka lakukan. Suratul Araf fil ayatis saminah wasalasin wal mi'ah ila ilal ayatis eh, tasiyah wasalasin wal mi'ah. Surat Al-Araf ayat 138 hingga 139. Nah. Wabayana lahum. Maka Nabi Musa menjelaskan kepada mereka anna su'alahum bahwasanya permintaan kaumnya an yaj'ala lahum aliha agar membuatkan bagi mereka sesembahan-sesembahan tuhan-tuhan kama kana haula'i lahum aliha sebagaimana orang-orang musyrikin memiliki beberapa tuhan merupakan kebodohan. Fahada yuaddi ila khawfil insan. Maka hal ini mengantarkan kepada kekhawatiran seseorang ala nafsihi atas dirinya min an yatiha fid dalalat wal jahalat. Kekhawatiran atas dirinya terjatuh di dalam kesesatan dan kebodohan. Haitsu yazunnu di mana mereka menyangka anna mana la ilaha illallah bahwasanya mana la ilaha illallah Aila khaliqa wa la raziqa wa la mudabbira illallah azza wa jal. Di mana mereka menyangka bahwasanya mana la ilaha illallah adalah tidak ada pencipta, tidak ada pemberi rizki dan tidak ada pengatur alam semesta kecuali Allah azza wa jalla. Wa hadha alladhi qala Syekh rahimallah. Dan inilah yang dikatakan oleh Syekh rahimallah Wahazara minhu. Dan beliau menghati-hatikan darinya. Wa fihi ammatul mutakallimin. Sungguh telah terjatuh mayoritas alil kalam alladzina takallamu fit tauhid yang mereka berbicara dalam masalah tauhid hai suqalu di mana mereka berkata inna ma'na la ilaha illallah Sesungguhnya mana la ilaha illallah ay la muftara wa la qadiru 'ala al-iftira illallah. Artinya tidak ada pencipta dan tidak ada yang mampu menciptakan kecuali Allah. Fafassaru hadhil kalimah al-'azimah bitafsirin batil. Maka mereka menafsirkan kalimat ini, kalimat yang agung ini dengan tafsiran yang batil lam hamhu ahad minal muslimin. Tidak seorang pun dari kaum muslimin ini yang memahami mana la ilaha illallah seperti mereka memanainya. Bal wala wairil muslimin bahkan tidak pula selain dari kaum muslimin. Hatta al musyrikun alladzina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hingga orang-orang musyrikin pun yang diutus Rasulullah SAW kepada mereka, kanu ya'rifuna mana hadil kalimah. Mereka mengetahui makna dari kalimat ini. Aksara mimma ya'rifuha haula'il mutakallimun. Lebih dari apa yang dipahami oleh orang-orang ahli kalam, ahli filsafat. Fatifidin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian al mualib mengatakan, "Wa'lam ketahuilah olehmu annahu subhanahu min hikmati tadi yang dihalat tauhid." Bahwasanya di antara hikmah Allah taala bahwasanya Allah tidak mengutus seorang pun dengan tauhid ini kecuali illa ja'ala lahu a'daan kecuali Allah jadikan baginya musuh-musuh. Kama qala Allah Ta'ala sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatin" dan dengan demikian pada setiap nabi musuh yaitu setan-setan al-insi wal jin dari kalangan manusia dan jin Yuhi ba'duhum ila ba'd. Mereka membisikkan sebagian mereka kepada sebagian yang lain. Zukrufal qawli hururo. Dengan perkataan-perkataan yang indah-indah dalam rangka menipu. Suratul An'am fil ayatis saniyata asara wal mi'ah. Pada surat Al-An'am ayat 112. al syari al Al-Syaimin rahimahullah menjelaskan al mu'allif rahimahullahu ta'ala. Penulis kitab ini mengingatkan bihadil jumlah ala faidatin azimah. Pada kalimat ini terdapat faedah yang agung. Hai subayyana anna min hikmatillahi azza wa jalla. Di mana beliau menjelaskan bahwasanya di antara hikmah Allah azza wa jalla bahwasanya Allah tidak mengutus seorang nabi illa ja'ala lahu adaan minal insi wal jin. Allah tidak mengutus seorang nabi pun kecuali dijadikan baginya musuh-musuh dari kalangan manusia dan jin. Wadalika anna wujudal aduwi yumahisul haqqa wa yubayyinuh. Yang demikian itu karena keberadaan musuh akan men lebih menampakkan yang hak dan menjadikan yang hak itu lebih jelas. Nah, sehingga Allah menjadikan musuh untuk para nabi itu dalam rangka agar yang hak itu menjadi lebih nampak dan lebih jelas. Itu tujuan Allah Ta'ala menjadikan musuh bagi para rasul. Fa'innahu kullama wujidal mu'arid. Maka setiap kali didapati suatu penentang, nah, suatu penentang kawiyat hujjatul akhar. Maka menjadi kuat hujah yang lain. Wahadal ladzi ja'alallahu ta'ala lil Dan oleh karena inilah Allah Ta'ala menjadikan musuh bagi para nabi. Ja'alahu aidan lil atba'ihim. Dan Allah Ta'ala menjadikan musuh juga bagi para pengikut nabi. Fakullu atba'il anbiya. Maka setiap pengikut para nabi yahsululahum mislu ma yahsululil ambia Mereka akan mendapati sebagaimana yang didapati oleh para nabi. Hmm. Mereka akan mendapati gangguan sebagaimana para nabi mendapati gangguan. Mereka akan mendapati ancaman sebagaimana mereka para nabi mendapat ancaman. Begitulah para pengikut para nabi, mereka akan hmm. mendapat gangguan semisal apa yang didapati oleh para nabi. Kalau Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, Wa وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًا insi wal jin Dan demikianlah kami jadikan setiap nabi musuh yaitu setan-setan dari kalangan manusia dan jin yuhi ba'duhum ila ba'd yang membisikkan sebagian yang lain yang membisikkan sebagian mereka kepada sebagian yang lain zuhrufal qawli gururo dalam rangka enam, membisikkan sebagian mereka dengan yang lain dengan perkataan-perkataan yang indah dalam rangka menipu waqala dan Allah taala berfirman wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan minal mujrimin dan demikianlah kami jadikan setiap nabi musuh dari para pendosa. Wa kafa bi rabbika hadin wa nasira. Dan cukuplah Rabbmu sebagai pemberi petunjuk dan penolong. Suratul Furqan fil ayatis fil ayatil hadiyah wassalasin. Surat Al-Furqan pada ayat 31. Fa inna haula'il mujrimin ya'taduna 'ala rusul wa atba'ihim maka sesungguhnya para pendosa itu mereka berbuat melampaui batas ala rusul wa atba'ihim di atas para rasul dan pengikutnya wala ma ja'u bihi bi amroin dan terhadap apa yang telah datang dengannya dengan dua perkara Al-awal yang pertama adalah at kik, yaitu membuat keraguan-raguan. Jadi para pendosa, para orang-orang yang berdosa, mereka membuat perkara yang melampaui batas, perbuatan yang melampaui batas, menganiaya, menganiaya para rasul dan juga para pengikut mereka dengan dua perkara, yaitu yang pertama, dengan membuat keraguan atas manusia. Dengan melontarkan subhat-subhat. Dengan menyampaikan kedustaan-kedustaan. Sehingga manusia berpaling dari kebenaran. Yang kedua, yaitu dengan al-utwan, permusuhan. Amat taskik, adapun membuat keraguan, faqala Allah taala fi muqabalati, maka Allah taala berfirman di dalam menghadapinya, wa kafa bi rabbika hadiya. Dan cukuplah Rabbmu sebagai pemberi petunjuk. Liman aroda an yudillahu adaul amya. Bagi siapa saja yang ingin disesatkan oleh para musuh Nabi tersebut. Wa ammal udwan, adapun permusuhan, faqala Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala berfirman fi muqabalati di dalam menghadapinya wa nasira dan sebagai penolong. Artinya cukuplah Allah sebagai penolong liman aroda an yardahu adaul anbiya bagi siapa saja yang ingin dihalangi oleh para musuh Nabi tersebut. Wallahu ta'ala yahdir rusula watba'ahum. Maka Allah ta'ala memberi petunjuk pada para rasul dan pengikut mereka. Wayang surum dan menolong mereka ala adahim atas musuh-musuh mereka. Walau kanu min akwa, walau kanu min akwal ada, Meskipun musuh-musuh tersebut termasuk musuh yang paling kuat. Wa'alaina alla asa, Maka wajib atas kita untuk tidak berputus asa. Dikasrotil ada. Dikarenakan banyaknya musuh. Wa kuwati man yukawimul Dan kuatnya orang yang menentang kebenaran. Wa innal haqqo. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah. Maka sesungguhnya kebenaran yang hak itu Kamakola qala Ibnu Qayyim rahimahullah sebagaimana yang disampaikan yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah al haqqu mansurun wa mumtahanun fala ta'jab fa hadhi sunnatur rahman. Yang hak itu pasti akan ditolong dan pasti diuji, maka janganlah engkau heran Wahadi sunnatur rahman. Maka ini adalah sunnahnya ar-Rahman. Maka sungguh menyampaikan yang hak itu pasti dipuji. Enam, pasti ditolong dan diuji. Sehingga kita tidak perlu heran. Karena ini sudah menjadi ketetapan Allah Ta'ala. Sudah menjadi sunnatullah Azza wa Jalla. Fala lana asa maka tidak boleh kita berputus asa. Bal alaina an nutilan nafs. Maka tidak boleh kita berputus asa. Bahkan wajib atas kita melapangkan jiwa, wanang tazir, dan sabar menunggu. Wasatakunul ulil muttaqin. Karena akibat yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa. Wal amalu dafiun kawin lil mudhi dakwah Maka cita-cita adalah faktor pendorong yang kuat untuk terus menerus di dalam berdakwah wasai fi injahiha dan berusaha untuk mensukseskannya kama annal ya'sa sababun lil fasal sebagaimana sikap putus asa merupakan sebab kegagalan wa ta'akuri fil dakwah dan menjadi keterbelakangan di dalam berdakwah. Qala al-mu'alif berkata al-mu'alif faqad yakunu li ada'i tauhid ulumun katsira wa kutubun wa hujaj dan terkadang Musuh-musuh tauhid itu memiliki ilmu-ilmu yang banyak dan kitab-kitab dan hujah-hujah sebagaimana Allah taala berfirman falamma ja'ahum rusulum, maka tatkala telah datang kepada mereka para rasul bil bayyinati farihu bima indahum mereka bergembira dengan apa yang ada di sisi mereka berupa ilmu. Maka tatkala telah datang kepada mereka para rasul dengan membawa keterangan yang nyata, mereka bergembira dengan apa yang ada di sisi mereka berupa ilmu. Suratun Suratun Ghafir bil ayatis salisa wasamanin Surat Al-Ghafir pada ayat 83. Asyari menjelaskan perkataan al-mu'alif ini, Yani anna ar rusul. Artinya, bahwasanya musuh para rasul, alladzina yujadilunahum yang mereka mendebati para rasul, para musuh rasul ini yang mendebati para rasul, wa yukadzibunahum dan mereka mendustakan para rasul. Qad yakunu indahum ulumun kasirah. Terkadang mereka memiliki ilmu yang banyak. Wa kutubun wa subuhatun. Dan kitab-kitab dan subhat-subhat yusammunaha hujajan. Yang mereka namakan dengan hujah-hujah. Jadi pada hakikatnya bukan hujah, tapi subhat-subhat. Yulabbisuna biha ala nas. Yang dengannya mereka berusaha menimbulkan kerancuan atas manusia Fayul bisunal hak bil batil. Maka mereka menyamakan yang hak dengan yang batil. Kama qala ta'ala sebagaimana Allah ta'ala berfirman, "Falamma ja'ahum rusulum bil bayinat" maka tatkala telah datang kepada mereka para rasul dengan membawa keterangan yang nyata, farihu mereka bergembira bima indahum minal ilm dengan apa yang ada di sisi mereka berupa ilmu. Wahako bihim makanu bihi yastaziun. Wahako bihim makanu bihi Dan mereka dikepung oleh azab yang dahulu mereka senantiasa perolok-olokkan itu. Wahadal farah mazmum. Maka Kegembiraan seperti ini tercela. Liannahu farahun bi ghairi ma yudillah. Dikarenakan kegembiraan ini adalah kegembiraan yang tidak membuat Allah Ta'ala ridho. Fayakunu minal farahil mahmum. Sehingga kegembiraan seperti ini termasuk perkara yang tercela. Kemudian Al-Mu'alif mengisyaratkan dengan kalimat ini bahwasanya an na'rifa ma inda haula'i minal ulum wa subuhat bahwasanya sepatutnya kita mengetahui apa yang ada di sisi mereka berupa ilmu dan subhat-subhat dalam rangka min ajli an narudda alaihim bisilahim dalam rangka membantah mereka dengan senjata mereka sendiri Fahada min hadin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini merupakan petunjuk dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walihada lama bahasa muazan ilal Yaman. Dan oleh karena ini, tatkala Nabi Sallallahu Sallallahu eh, Alaihi Wasallam mengutus Muaz ke negeri Yaman, qala lahu beliau Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya, "Innaka ta'ti qauman ahlal kitab Sesungguhnya engkau mendatangi suatu kaum dari ahli kitab. Akhrajal Bukhari wa Muslim. Hadis ini dikeluarkan dari Bukhari dan Muslim. Wadhalika min ajli an yasta'idda Yang demikian itu agar sahabat Mu'az bin Jabal yasta'idda mempersiapkan diri di dalam menghadapi mereka. Wa ya'rifa ma'indahum dan mengetahui apa yang ada di sisi mereka minal kitab hatta yarudda alaihim bima ja'ubi Hingga beliau mampu membantah mereka dengan apa yang telah ada, yang telah datang kepada mereka. Iza Arab zalik kata mu'alif rahimahullah. Jika engkau telah mengetahui yang demikian itu, wa arafta anna tariqa ila dan kau telah mengetahui jalan menuju Allah, la buddha lau min adain qaidina alaih. Mengharuskan baginya musuh-musuh yang menghalanginya dari eh, menghadanginya yang menghadangnya dari jalan Allah. Alifasoha wa ilmin wa hujjat. Dari orang-orang yang Memiliki kepastian berbicara dan ilmu dan hujat. Hujah-hujah, argumen-argumen. Fal wajibu alaika maka wajib atasmu anta ta'ala min dinillahi. Engkau mempelajari agama Allah ma yasiru laka silahan apa yang bisa menjadi senjata bagimu tuqatilu bih. Dengan senjata itu, dengannya engkau bisa memerangi haulai sayatin. Memerangi setan-setan ini. Alladzina qala imamuhum. Di mana imam setan ini, imam para setan ini, wa muqaddamuhum dan pendulu, pendahulu mereka, para setan ini, yaitu iblis, lanatullahi alaih, di kepada Rabbnya, kepada Rabbmu, azza wa La nalhum sirotakal sirotakal mustaqim. Sungguh, sungguh, sungguh aku akan duduk menghalangi mereka dari jalan kau yang lurus, kata iblis kepada Allah Ta'ala. Summa li'atiyannahum min baini aidihim. Kemudian sungguh-sungguh aku akan mendatangi mereka dari depan mereka, wa min khafim. Dari belakang mereka, wa aimanihim dari kanan mereka, wan sama ilhim dari kiri mereka, wala tajidu aksarom sakirin. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Ini sumpah iblis di hadapan Allah Ta'ala. Yang Allah abadikan di dalam suratul A'raf fil ayatis sadisah ila ilal ayatis sabiyah asarah. Yang Allah abadikan di suratul Araf fil ayat sadisa asarah ila ila ayat sabiah asarah. Dari ayat 16 hingga 17. Asyari menjelaskan ucapan al-mu'alif ini, Iza arabta hadha, jika engkau telah mengetahui perkara ini, ay anna ulail adai kutuban wa uluman hujajan, kau mengetahui bahwasanya Musuh-musuh ini memiliki kitab-kitab dan ilmu dan hujah-hujah yalbisuna biha dengannya mereka menyamarkan al-haqqo bil batil mereka menyamarkan yang hak dengan yang batil fa'alaika antas tasta'idda lahum maka wajib atasmu engkau mempersiapkan diri menghadapi mereka Walistidadu adapun persiapan untuk menghadapi mereka yakunu bi amroin. Ada dua perkara. Ahaduhuma salah satunya ma asara ilahil muallif rahimallah. Apa yang telah disyaratkan oleh al muallif rahimallah bi an yakuna ladaika minal hujajil hujajis syar'iyyah wal aqliyah. Hendaknya engkau membekali diri dengan hujah-hujah syar'i dan hujah-hujah secara akliyah, secara logika. Matatfa'u bih hujajah haulai wabatilahum. Yang bisa membantah argumen-argumen mereka ini dan kebatilan mereka. ada pun yang kedua, antarifa ma'indahum. Engkau mengetahui apa yang ada di sisi mereka minal batil dari kebatilan hatta tarudda alaihim bih hingga engkau membantah mereka dengannya walihada qala syekhul islam dan oleh karena ini Syekhul Islam rahimallah berkata di dalam kitabnya yang berjudul Dar Ta'arudin Nakli wal aql qal beliau berkata innahu ma min insanin ya'ti bihujatin bahwasanya tidaklah seseorang insan datang dengan membawa suatu hujah ya tajubiha di mana dia dengan hujah itu dia berhujah alal batil di atas kebatilan illa kanat hujjatan alaih melainkan hujah tersebut menjadi bantahan atas dirinya sendiri walaisat hujatan lahu dan bukan menjadi hujah baginya, bukan menjadi sebagai pembela dirinya. Wahadal amru. Maka perkara ini kama rahimullah sebagaimana yang dikatakan oleh rahimullah fa innal hujjatas sahihah maka sesungguhnya hujjah yang sahih izah tajja bihal mutil. jika dengan hujjah yang sahih ini orang yang salah menggunakan hujah yang soleh, uh, eh, sohih ini, lalu dia berhujah atas kebatilannya, fa takunu hujatan alaih. Maka hujah yang sohih tersebut menjadi bantahan atas dirinya sendiri. Walaisat lau dan bukan menjadi hujah baginya. Bukan menjadi pembela baginya. Wa'ala man aroda an yujadil. Maka wajib atas orang yang ingin mendebati haula mereka ini. Ya ta'akkadu an yulahidu hazainin Fa'ala man aroda an yujadilah haula, maka wajib atas orang yang ingin mendebati mereka ini, ya ta'akkadu an yulahizu hazainil amroin. Hendaklah dia benar-benar memperhatikan dua perkara ini. Yang pertama, an yafhama ma indahum minal ilm. Dia hendaknya memahami apa yang ada di sisi mereka minal ilmu. Berupa ilmu. Hatta yarudda alaihim bih. Hingga dia mampu membantah mereka dengannya. Wal amrusani dan adapun yang kedua an yafhamal hujajah syariah wal akliyah hendaknya dia memahami hujah-hujah baik secara syar'i dan akliyah secara logika allati yaruddu biha ala haula yang bisa membantah ya dengan hujah-hujah syarih dan secara logika tadi bisa membantah mereka ini orang-orang orang-orang dari musuh musuh tauhid Nah, maka hendaknya kita terkala membantah musuh-musuh alut tauhid adalah kita mengilmui dan mengetahui apa yang ada di sisi mereka berupa hujah-hujah sehingga kita bisa membantah hujah-hujah mereka itu dengan hujah-hujah mereka sendiri. Dan sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Al-Saimin rahimahullah taala bahwasanya hujah yang sahih jika orang yang salah berhujah dengan hujah yang soleh, uh, sahih, alafu, berhujah dengan hujah yang sahih atas kebatilannya, maka hujah yang sahih itu bisa menjadi bantahan atas dirinya sendiri dan bukan menjadi sebagai pembelanya, penolongnya. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fiikum. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilaih.